Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah yang baik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sejatinya malam ini adalah malam kajian rutin membaca kitab tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Akan tetapi karena ada momen yang kita akan menghadapinya yaitu kita masuk ke dalam bulan suci bulan Allah Al-Muharram maka kita pada kesempatan kali ini mengangkat sebuah kajian dengan tematik yaitu serba-serbi bulan Allah Al-Muharram. Serba-serbi bulan Allah Al-Muharram. Kalau kita perhatikan kamus besar bahasa Indonesia, maka kita akan dapati makna serba serbi yaitu bahwa maknanya adalah hal-hal yang bermacam-macam dan berjenis-jenis yang ada kaitannya dengan bulan Allah Al-Muharram. Kemudian sebelum kita masuk kepada tema kajian kita, maka saya ingin menyebutkan beberapa poin dari kajian ini. Yang pertama yaitu lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Yang kedua, lebih mengenal hari Ashura. Yang ketiga, hal-hal yang menyimpang di hari Ashura. Dan yang keempat, hal-hal yang disyariatkan di hari Ashura. Empat poin ini insya Allah taala kita bahas pada malam ini. Yang pertama yaitu lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Dan yang kedua yaitu lebih mengenal hari Ashura. Dan yang ketiga yaitu hal-hal yang menyimpang dari syariat pada hari Ashura. Yang keempat, hal-hal yang disyariatkan pada hari Ashura. Poin pertama sekarang yaitu lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Bulan Allah Al-Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan yang ada pada tahun Qamariyah pada tahun yang berdasarkan bulan. Bulan Allah Al-Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan yang ada pada tahun Al-Qamariyah. Penamaan Al-Muharram dengan Al-Muharram. Sebabnya pertama karena demi menekankan pengharaman yang bermakna kesucian terhadap bulan tersebut. Makanya dinamai Al-Muharram dengan Al-Muharram. Jadi penamaan Al-Muharram dengan kata Al-Muharram sebabnya adalah pertama demi menekankan pengharaman dan kesucian terhadap bulan Al-Muharram. Karena memang nanti saya akan jelaskan bulan Allah Al-Muharram adalah bulan suci. Sebab yang kedua, kenapa dinamai Al-Muharram dengan Al-Muharram yaitu karena orang-orang Arab jahiliyah mereka senantiasa membolak-balikkan pengharaman bulan Al-Muharram. Terkadang mereka menghalalkan bulan Al-Muharram, terkadang mereka mengharamkan bulan Al-Muharram. Dalam artian terkadang Arab jahiliyah menganggap bulan Al-Muharram seperti bulan biasa. Terkadang mereka sangat mensucikan bulan Al-Muharram. Ini sebab yang kedua kenapa bulan Al-Muharram dinamai dengan bulan dinamai dengan Al-Muharram. Sebab yang ketiga, karena pertumpahan darah, perperangan, perkelahian antar kabilah ataupun antar perorangan diharamkan. Makanya disebut bulan Al-Muharram. Karena pertumpahan darah atau baik perkelahian antar kabilah ataupun perorangan diharamkan. Makanya disebut dengan bulan Al-Muharram. Ini poin yang kedua dari lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Poin pertama tadi saya menyebutkan bahwa bulan Al-Muharram adalah bulan pertama dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Poin yang kedua, sebab kenapa bulan Allah Al-Muharram dinamai dengan Al-Muharram. Karena tiga sebab yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama apa? Demi menekankan pengharamannya, saking sucinya, saking terhormatnya bulan tersebut, maka dinamai dengan Al-Muharram. Sebab yang kedua, karena orang Arab jahiliyah mereka membolak-balikkan kadang bu, tahun ini bulan Al-Muharram mereka nyatakan halal artinya boleh berperang, boleh berbuat zalim, boleh begini. Kadang tahun depan mereka menyatakan bulan Allah Al-Muharram adalah bulan suci. Makanya Allah tekankan bulan Allah Al-Muharram Muharram. Benar-benar suci, terhormat, mempunyai wibawa. Yang ketiga, Sebabnya adalah karena pertumpahan darah diharamkan di dalam bulan Allah Al-Muharram. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Sebab yang eh, afwan, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, keutamaan bulan Al-Muharram. Kan tema kita masih mengenal lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram. Nah, poin yang ketiga dari lebih mengenal bulan Allah Al-Muharram ini adalah keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Apa itu keutamaannya? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan pertama, tidak ada bulan dari bulan-bulan Qomariyah, eh, bulan-bulan yang ada pada tahun Qomariyah digandengkan dengan nama Allah selain bulan Al-Muharram. Makanya disebut dengan syahrullah. Syahr itu adalah bulan kalau digantikan dengan Allah menjadi bulan Allah Al-Muharram. Jadi keutamaan pertama adalah tidak ada bulan bulan pada tahun Qamariyah yang digandengkan dengan nama Allah kecuali bulan Bulan apa? Al-Muharram. Maka disebut dengan bulan Allah Al-Muharram. Bulannya milik Allah. Ustaz, bulan yang lain apakah bulannya bukan milik Allah? Enggak. Semuanya milik Allah, tetapi khusus untuk Al-Muharram digandingkan dengan nama siapa? Allah. Ada timbul pertanyaan, apa dalil Ustaz? Dalilnya hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah berpuasa wajib Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Pada bulan Allah, lihat digandingkan Bulan, habis itu apa? Allah. Al-Muharram, ini dalilnya. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, mana bukti bahwa kalau digandengkan sesuatu dengan Allah menjadi mulia? Mana buktinya? Maka kita katakan Allah mulia. Jika sesuatu digandingkan dengan Allah, maka menjadi mulia. Seperti Ka'bah al-Musharrafah disebut dengan Baitullah. Bait rumah. Kalau rumah-rumah biasa, tetapi ketika digandengkan dengan Allah menjadi apa? Baitullah. Menjadi rumah Allah, menjadi mulia dia. Karena digandengkan dengan nama yang mulia. Dengan zat yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang sudah dibukukan. Menjadi kita kitabullah. Ya. Asalnya kitab biasa, kertas, kumpulan kertas yang dijilid, selesai akan tetapi ketika digandengkan dengan nama Allah menjadi mulia. Kitabullah. Rasulullah. Rasul utusan. Tetapi ketika digandengkan dengan Allah maka menjadi Rasulullah. Menjadi mulia dia. Karena digandengkan dengan nama zat yang mulia. Allah Jalla Jalaluh. Subhanahu wa ta'ala. Nah begitulah juga ketika Rasulullah SAW bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama berpuasa setelah bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Menunjukkan keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa atau apa keutamaan bulan Al-Muharram? Tadi kita katakan dia digandingkan dengan nama Allah. Sisi yang kedua, bulan Al-Muharram adalah bulan suci. Bulan suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-36. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu anfusakum fala tadhlimu fihinna anfusakum sampai akhir ayat sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah sebanyak 12 bulan terdapat di dalam kitabullah yaitu Allahul Mahfuz Allah telah tuliskan bahwa selama setahun jumlah bilangannya 12 bulan sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfud. Kapan penulisannya? Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut ada empat bulan suci. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan suci tersebut. Timbul pertanyaan, kalau seandainya bulan Allah Al-Muharram salah satu keutamaannya atau sisi keutamaannya adalah dia bulan suci memang kenapa bulan suci maka kita katakan bulan suci berarti Allah Subhanahu wa taala mensucikannya mensucikan dari apa dari kezaliman makanya Allah berfirman fala tadlimu fihinna anfusakum maka janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan tersebut terhadap diri kalian. Ini menunjukkan keutamaan bulan-bulan suci. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mana dalil bahwa bulan Allah Al-Muharram bulan suci dari empat bulan suci tersebut? Ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkhutbah ketika haji wada. Beliau mengatakan, "Ala inna zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba' as-sanatu ithna asyara syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dhul qa'dah wal wa dzul hijjah wal muharram wa rajabu mudhar baina jumada wa sya'ban artinya Ingatlah, sesungguhnya masa telah berputar. Pada hari Allah telah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdapat dua belas bulan. Dari dua belas bulan terdapat empat bulan suci. Tiga bulan, kan empat empat bulan. empat suci, empat bulan suci. Tiga bulan berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah yang kita sekarang berada di, dalamnya, di penghujungnya. Wal Muharram dan bulan Allah Al-Muharram. Kemudian bulan Rajab yang diagungkan oleh kaum Mudar yang terletak antara bulan Jumada dengan bulan Syaban. Itu empat bulan suci. Ini menunjukkan keutamaan bulan Al-Muharram bahwasanya dia adalah salah satu dari bulan suci. Suci apa maksudnya? Suci dari peperangan, suci dari kezaliman, tidak boleh mengangkat senjata di bulan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan menarik disebutkan oleh Al Hasan Al Basri rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Inna Allah azza wa jal iftataha as-sanata bi syahrin haram wa khatamaha bi syahrin haram." Falaysa fi sanati ba'da syahri Ramadan a'zama 'inda Allah minal Muharram. Lihat. Ya. Allah di dalam satu tahun memulai bulan dengan bulan suci. Mengakhiri tahun dengan bulan suci. Memulai tahun dengan bulan suci. Bulan apa itu? Al-Muharram. Mengakhiri tahun dengan bulan suci. Bulan apa itu? Julhijjah. Kemudian beliau mengatakan, maka tidak ada dalam satu tahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung di sisi Allah dibandingkan bulan Al-Muharram. Nah, ini menunjukkan keberadaan bulan Al-Muharram yang agung dan suci ini. Maka kita pun sebagai seorang muslim harus mengagungkannya. Ada hadis tentang bahwa tidak ada yang paling agung setelah Ramadan dibandingkan bulan Syaban. Maka hadis ini mungkar. Hadisnya berbunyi, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayu saumi afdalu ba'da Ramadan. Puasa apakah yang paling utama setelah berpuasa wajib Ramadan? Nabi Muhammad SAW menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Bulan Sya'ban. Karena pengagungan terhadap bulan Ramadan. Sebelum Ramadan kan bulan Sya'ban. Maka sebagai pengagungan Ramadan, kita bulan sebelumnya pun mengagungkannya. Maka ini hadis mungkar. Ya, hadis ini adalah hadis yang yang mungkar. Kemudian itu yang sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, keutamaan bulan Allah Al-Muharram. Yaitu <clears throat> Sisi yang ketiga keutamaan bulan Allah Al-Muharram bahwa tidak ada bulan-bulan di dalam satu tahun komariah yang memakai alif lam di depannya. Gak ada. Apa maksudnya alif lam? Coba lihat saya. Al Muharram. Pakai apa? Alif lam di depan. Setelah bulan Allah Al Muharram apa? Hah? Safar. Kemudian Hah? Enggak ada yang hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Enggak ada alif lamnya. Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Enggak ada alif lamnya semuanya. Cuma apa? Al-Muharram menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena alif lam menunjukkan kepada sejarah bahwa bulan itu adalah bulan bersejarah. Nah, begitu. Kalau dalam bahasa Arabnya alif lam lil ahd. Lil ahd. Bulan ya, alif lam yang menunjukkan kepada sejarah. Bahwasanya bulan Muharram adalah bulan sejarah dan fi'lan memang kita akan sebutkan nanti. Terdapat sejarah di dalamnya, terutama ketika kita membahas poin yang kedua, lebih mengenal hari asyura Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Yahya bin Sharaf An-Nawawi yang bermazhab Syafi'i yang meninggal pada tahun pada abad ke-7 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau Al-Azkar, ini kitab yang sangat terkenal. Saya pengen sekali baca ini di masjid ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dalam kebaikan. Ini kitab ini agung Al-Azkar dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Al-Azkar wa yukrahu an yusamma al-muharram safaran anna dzalika min 'adatil jahiliyah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dimakruhkan menamai bulan Al-Muharram dengan Safar. Karena itu kebiasaan Arab jahiliyah. Uh, ternyata orang Arab jahiliyah dahulu tidak memakai bulan namanya Al-Muharram mereka memakai namanya apa? Sofar. Makanya mereka mengatakan bulan Muharram itu mereka namai Sofarul Awal. Bulan Sofarnya mereka namai Sofar Thani. Sofar yang pertama, Sofar yang kedua. Mereka tidak kenal namanya Al Muharram. Makanya kita sebagai seorang Muslim tidak pantas untuk menamai bulan Al Muharram dengan Sofar. Lihat lagi penjelasan tentang alif lam tadi. Yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah disebutkan di dalam kitab Taswibul Mafahim bahwa orang Arab tidak menyebutkan Muharram dengan alif lam. Maka kita sebagai seorang muslim menyelisi kebiasaan Arab jahiliyah yaitu menyebut bulan Al-Muharram dengan alif lam al-muharram. Makanya saya tidak setuju. Makanya tema yang tersebar di sosial media yang kita sebar yaitu serba-serbi bulan Allah al-muharram. Ada alif lamnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang benar adalah memakai alif lam al-muharram. Itu menunjukkan bahwa keutamaan bulan Allah al-muharram. Kemudian saya ingin menjelaskan tadi <clears throat> ketika kita sebutkan kenapa bulan Al-Muharram digandingkan dengan nama Allah menjadi bulan Allah Al-Muharram. Ini penjelasan yang tertinggal. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah al Adhkar An-Nawawiyah. Ini syarahnya kitab Adhkar tadi, ditulis oleh Imam Suyuti. Saking pentingnya buku al adhkar disyarah oleh para ulama. Beliau mengatakan, suil tu lima khusso al-muharram biqaulhim syahrullahi tabaraka wa ta'ala duna sairi syuhur. Aku pernah ditanya, kenapa bulan Al-Muharram digandengkan dengan nama Allah? Bulan Allah Al-Muharram. Padahal bulan-bulan lain tidak dinamai dengan bulan Allah Syawal misalnya. Bulan Allah Ramadan misalnya. Bulan Allah, apalagi? Rabiul Awal, hanya bulan hanya bulan apa? Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Kenapa? Tidak pakai bulan-bulan yang lain, memakai atau menggandengkan nama Allah. Ma'anna fiha ma yusawi fil fadl aw yazid alaih Ramadan. Padahal ada yang lebih utama daripada bulan Allah Al-Muharram, seperti Ramadan. Dan sebagai pengetahuan, Ramadan bukan bulan suci. Tetapi Ramadan, bulan berkah itu gelar Ramadan yang sesuai dengan sunnah. Adapun bulan suci empat bulan tadi. Bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, kemudian Rajab. Sedangkan bulan Ramadan, bulan berkah. atau kumur Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Kita lanjutkan dari pertanyaannya. Imam Suyuti ditanya, kenapa bulan Al-Muharram digandingkan dengan nama Allah? Tidak seperti bulan-bulan lain. Padahal di bulan-bulan lain ada yang lebih utama dibandingkan bulan Al-Muharram. Seperti Ramadan. Kenapa nggak disebutkan bulan Allah Ramadan? Maka beliau menjawab, Wa wajattu ma yujabu bih. Aku mendapati jawabannya. Ya, dan ini tawadhu dari beliau. Aku mendapati jawabannya. Maksudnya, aku belajar dari dari orang-orang mendapati jawabannya. Bi anna hadzal isma islamiyun duna sairi syuhuri fil jahiliyah. Karena nama ini adalah nama yang memang berasal dari agama Islam, bukan dicomot dari kebiasaan Arab jahiliyah. Wa kana ismul Muharram fil jahiliyah safarul awal. Adapun nama bulan Al-Muharram di masa jahiliyah namanya Sofar awal. Sofar bulan Sofar awal. Walladhi ba'dahu Sofar thani. Dan bulan setelah bulan Muharram bulan apa? Sofar. Orang Arab jahiliyah menamakan Sofar ini disebut dengan Sofar yang kedua. Bulan Muharram dinamakan Sofar yang pertama menurut Arab jahiliyah. Kemudian Imam Suyuti mengatakan, "Falamma ja'al Islamu sammahu Allah azza wa jal al-muharram." Ketika datang Islam, maka Allah menamai dengan al-muharram. Fa'udhifa ilaihi azza wa jal bihadzal i'tifar. Ini sebabnya kenapa nama al-muharram, bulan Allah al-muharram digandengkan dengan nama Allah. Karena Allah yang menamainya. Begitu ya? Karena Allah yang menamainya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Wa hadhihi faidatun latifah raaituha fil jamhar." Ini adalah faidah menarik yang sangat teliti aku bis aku dapati faidah ini dalam kitab Jamhar. Saya juga tidak paham apa itu kitab Jamhar. Yang jelas ini faidah menarik. Sekarang kita dapatkan jawabannya. Kenapa bulan Al-Muharram digandingkan dengan bulan Allah? Maka jawabannya, siapa yang bisa jawab dari penjelasan saya tadi? Nah, karena yang menamainya siapa? Allah. Karena nama Al-Muharram sebelumnya di masa Arab Jahiliyah namanya apa? Sofar awal. Di datang Islam dinamai oleh Allah dengan Al-Muharram melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami sekarang? Nah, begitulah yang disebut dengan lebih mengenal bulan Al-Muharram. Jadi kita benar-benar faham apa sih bulan Al-Muharram itu. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. Lebih mengenal hari Ashura. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari asyura secara bahasa diambilkan dari kata-kata asyarah. Asyarah atau asyrun yang artinya apa? Sepuluh. Wahid, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. asyrun asyaratun. Maka artinya sepuluh. Maka ketika kita namai Ashura berarti dia adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Kalau kita perhatikan pada eh, apa namanya? pada tahun ini, maka kita akan dapati hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram sesuai dengan tanggalan yaitu hari Selasa bertepatan dengan 11 Oktober. Hari Selasa bertepatan dengan 11 Oktober 2016. Itu adalah 10 Al-Muharram 1438. Mudah-mudahan kita masih hidup dalam kebaikan. Usia hidup dalam kesesatan. Ada kai-kai ulang tahun Semoga pian panjang umur kayai. Ya. Maka si kai mengingatkan, doakan panjang umur dan berkah. Jangan cuma panjang umur saja, ternyata jadi bandit. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan meskipun demikian, tidak diperbolehkan seseorang untuk merayakan hari kelahirannya karena bukan kebiasaan dari kebiasaan kaum muslimin dan itu adalah kebiasaan kaum selain Islam yang seorang muslim secara agama dia diharamkan untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan khusus kaum kafirin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang asyura berarti yang pertama tadi pengertiannya diambilkan dari kata-kata asyara atau asyrun yang artinya ke-10. Maka berarti secara istilah syar'i dia adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Dan ini pendapat jumhur sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab al minhad Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dan juga dijelaskan dalam kitab Subulus Salam bahwasanya Jumhur ulama mengatakan hari Ashura adalah hari ke-10 dari bulan Allah Al-Muharram. Silakan azan dulu. Ya. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua yaitu lebih mengenal hari Ashura. Sudah kita jelaskan pengertian secara bahasa, pengertian secara istilah syar'i. Poin selanjutnya lebih mengenal hari Ashura, keutamaan hari Ashura. Hari ini adalah hari yang agung. Hari yang sangat agung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari ini dengan berbagai macam ketaatan. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyebutkan berbagai macam ketaatan pada hari Asyura, kita ingin menyebutkan tentang keutamaan hari Asyura. Pertama, Berpuasa pada hari Ashura menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Wa siyamu ash, Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Dan berpuasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Ini para ikhwah, ini keutamaan pertama dari hari Ashura. Berpuasa pada hari Ashura menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Cuma Perhatikan, ada penjelasan menarik di sini tentang penghapusan dosa. Ini sedikit menyimpang dari tema kita hari Ashura. Ini merupakan fikih yang sangat berarti tentang penghapusan dosa. Karena sebagian orang ah sudah puasa hari Arafah satu tahun yang akan datang, satu tahun yang telah lalu terhapus dosa berarti. Dan puasa hari Ashura ini bonus saja berarti. Ini magerur, tertipu. Dan maka kita harus dudukkan pemahamannya dengan sebenar-benarnya. Sekarang bagaimana sih maksudnya penghapusan dosa ini? Dijelaskan dengan baik dan gamblang dan jelas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Yaghtarru ba'dul maghrurin bil i'timad ala mithli shaumi yaumi Asyura aw yaumi Arafah hatta yaqula ba'dhum shaumu yaumi Asyura yukaffiru dhunuba al-'am kullaha wa yabqa yaum Arafah wa fil ajr. Artinya sebagian orang tertipu dengan puasa hari Ashura atau puasa hari Arafah. Bahkan sebagian mereka mengatakan Puasa hari Ashura menghapuskan dosa setahunan penuh yang lalu. Dan tertinggal puasa hari Arafah ya sebagai bonusnya. Nah, ini dia. Mereka seperti yang saya ucapkan tadi, mereka mengatakan kalau puasa hari Ashura berarti karena dia di awal tahun berarti menghapuskan dosa yang telah lalu. Berarti puasa hari Arafah di akhir tahun hanya sebatas apa? Bonus. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Luqayyim. Hati-hati dengan perasaan seperti ini. Terutama ya, kita-kita yang sudah alhamdulillah bifadlillah awalan wa akhirat. Mengenal sunnah. Lebih ingin hidup sesuai dengan sunnah. Maka jangan sampai punya sifat ujub. Sifat kadang-kadang sudah merasa dosa diampuni. Surga sudah di tangan, hati-hati. Ini jelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lam yadri hadzal mughtar anna shauma Ramadan was salawatil khams a'zamu wa ajallu min siyam yaumi Arafah wa yaumi Asyura." Orang yang tertipu ini, yang terlena ini, dia tidak tahu bahwa puasa Ramadan, sholat lima waktu lebih agung dan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan puasa hari Arafah dan puasa hari Ashura. Karena sebagian ada orang berpikiran seperti itu, Pak. Yang penting puasa hari Ashura selesai, puasa Ramadan nggak usah. Kenapa? Karena sudah terhapus dosanya. Satu tahun yang telah lalu sudah terhapus dosanya. Dan puasa hari Arafah bonusnya saja. Padahal puasa Ramadan, sholat lima waktu lebih agung dibandingkan puasa hari Arafah dengan puasa hari Ashura. Kemudian beliau mengatakan, Wahia innama tukaffiru ma bainahuma idza jtunibatil kabair. Dan puasa hari Ashura, puasa hari Arafah menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Fa Ramadan ila Ramadan wal Jum'ah ila Jum'ah la yaqwayani ala takfiris saghair illa dhimami tarkil kabairi ilaiha. Perhatikan ini baik-baik. Yang mengatakan Alhamdulillah sudah sholat lima waktu berarti dosa hari ini hapus berataan. Alhamdulillah Jumat semalam sembahyang, Jumat ini sholat juga berarti dosa sepekanan hapus berataan. Alhamdulillah Ramadan tahun kemarin puasa, Ramadan tahun ini juga puasa, berarti dosa setahunan hapus. Berdasarkan hadis ini. Maka perhatikan kata beliau bahwa Penghapusan dosa antara Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat, sholat dengan sholat, itu tidak kuat menghapuskan dosa kecil kecuali dengan cara menjauhi dosa besar. Ingat itu baik-baik. Ya, kunci dihapuskan dosa kecil dengan menjauhi dosa besar. Fayaqwa majmu'ul amrain ala takfir sagair. Makanya dengan mengumpulkan dua perkara tadi, puasa Ramadan, puasa Ramadan, salat Jumat, salat Jumat, puas eh, salat lima waktu, salat lima waktu digabung dengan menjauhi dosa besar, ini sanggup menghapuskan dosa kecil. Ya, sanggup menghapuskan dosa kecil. Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan perkataan yang menarik lagi. Man yadhunnu anna ta'atahu aktsaru min ma'asihi. Siapa yang mengira bahwasanya ketaatannya lebih banyak dibandingkan maksiatnya? Ini kadang ada dalam diri kita. Sudah sholat aku, sudah puasa, apalagi berkorban sudah semalam, bahaji sudah, berumrah sudah, apalagi sedekah setiap bulan, apalagi ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Ada kadang-kadang perasaan seperti itu. Jangankan yang banyak amal, yang pengoler aja ada perasaan gitu. Ya, hati-hati. Li'annahu la yuhasibu nafsahu ala sayyi'ati wa la yatafaqadu dzunubah. Nah, kata beliau, orang seperti ini sebabnya apa? Karena dia tidak menghitung dirinya atas dosa-dosanya. Dia tidak melihat-lihat dosa-dosanya. Wa idza amila ta'atan hafizaha wa biha. Ini salah nih. Jika dia mengerjakan amal saleh, dia ingat, dia hafal. Dosanya dia lupakan. Ini perkara yang paling keliru. Hati-hati. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Kalladzi yastaghfirullah bilisani au yusabbihullah fil yawmi mi'ata marrah, tsumma yaghtabul muslimin." Ha. Seperti kata beliau, orang beristighfar dengan lisannya, bertasbih kepada Allah, Sehari semalam seratus kali. Oh, hapus dosanya. Tapi lisannya juga yang menggibah kaum muslimin. Jangan jangan lupa itu. Ya, kesalahan fatal seorang muslim merasa aman dari siksa Allah. Merasa sudah puas dengan amalnya. Salah satu penyakit, Pak, Kenapa tidak boleh kita merasa puas dengan amal? Karena timbul rasa malas. Sudah. Makanya Pak, di dalam Islam tidak ada yang namanya tanda orang dapat Lailatul Qadar. Tanda orang dap, orang diterima puasa. Tanda orang diterima sholat. Nggak ada. Karena kalau seandainya ada tandanya, ada di atas langit, kemudian ada cahaya, bungkas bubungan, kemudian masuk ke dalam tubuh seseorang yang dulunya tidak bisa baca Quran jadi tabib, yang dulunya kada bungas jadi tambah kada bungas. Ya. Akhirnya kalau sudah punya tanda itu, maka malas ibadah. Saya pernah, Pak, kajian di luar kota waktu itu, masih ingat di sebelah kanan saya yang nanya. Saat nanya, apa Pak? E, bagaimana menasihati tetangga yang susah berjamaah? Memang kenapa Pak? Mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur. Enggak usah, dia sehat walafiat. Cuma dia alasannya satu. Kamu sholat berjamaah di masjid mana saja. Tidak akan pernah sama pahalanya dengan saya. Kenapa? Saya sudah umroh, sudah bahaji. Satu kali sholat di Masjidil Haram, senilai dengan seratus ribu sholat. Kalau ukuran 100 ribu sholat, 5 kali sholat wajib itu per hari. Per bulan 5 kali 30, 150. Per tahun 150 kali 12 berarti berapa? Jangan ada yang jawab banyak. 150 kali 12, 1800 sekitar itu. Itu baru apa? Satu satu kali 1800. Eh, Ini kita 100 ribu sholat. 100 ribu sholat. Satu kali sholat. Makanya ujar Sidin yang kada mau sholat tadi. Sholat di mana saja. Sampai capek kamu. Sampai bangkotan gak sama dengan pahalanya dengan saya. Lihat bagaimana ujub. olah orang pengoler. Ini bahaya. Musibah berat. Ya, kalau sudah merasa banyak amal, sedikit dosa, ya, ini hati-hati. Apalagi ditambah dengan ria. Ah, aku kan kawannya Ustaz. Ustaz tuh tinggal telepon aja langsung. Ya. Hati-hati itu. Bahaya. Nah, maka para ikhwah Thumma tabul muslimin. Kemudian dia menggibah kaum muslimin wa yumazziqu a'radahum dan mencabik-cabik harkat martabat kaum muslimin tersebut wa yatakallamu bima la yardahu Allah tula nahari dan dia berbicara dengan apa yang tidak diridhai oleh Allah sepanjang harinya fahada abadan maka orang seperti ini sama sekali yata'ammal fi fadailit tasbihat wa tahlilat wa la yaltafitu ila ma warada min uqubatil mughtabin wal kadzabin orang seperti ini dia memperhatikan keutamaan bertasbih, bertahlil, subhanallah, istighfar, baca Quran, hafal Quran. Tapi tidak memperhatikan akibat siksa orang yang berriba, berdusta, nama, mengadu domba, ila ghairi dzalika min afatil lisan. Wa Dan sikap seperti itu benar-benar murni adalah sikap orang yang tertipu hati-hati. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Keutamaan hari Asyura yang kedua. <clears throat> Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sangat sangat memperhatikan puasa hari Ashura. Bahkan, Subhanallah, sebagian ulama ada yang sangat-sangat menekankannya. Ya. Sangat-sangat memperhatikan puasa hari Asyura dibandingkan hari-hari yang lain. Tidak tidak seperti perhatian beliau kepada hari Asyura. Beliau para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairi illa hadzal yawma yawmu Ashura wa hadzal syahra yani syahra Ramadan." Artinya, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan berpuasa pada hari yang beliau utamakan dibandingkan selainnya melainkan hari ini yaitu hari Ashura dan melainkan bulan ini yaitu bulan Ramadan. Ini menunjukkan keutamaan hari Ashura. Beliau sangat memperhatikan berpuasa pada hari Ashura. Kemudian sebab yang e, keutamaan yang ketiga dari hari Ashura. Hari Ashura Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan pengikut beliau dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini keutamaan hari Ashura yang ketiga. Nabi Musa alaihissalam hari Ashura adalah hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dan kaumnya. Dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fawajada al-yahuda siyaman yauma Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah sampai di kota Madinah dan mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nah, di sini menunjukkan bahwa hari Asyura eh, bulan Allah Al-Muharram adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Makanya diambil bulan pertama tahun Hijriyah bulan Al-Muharram. Dari sini ceritanya. Ya. Beliau datang ke kota Madinah pertama kali pada bulan Al-Muharram dan mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Ashura, tanggal 10 Al-Muharram. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Ma hadzal ladzi ma hadzal yaum alladzi tasumuna? Wahai kaum Yahudi, ini hari kalian berpuasa pada hari ini hari puasa apa? Maka mereka menjawab hadza yaumun azim. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa qaumahu fasamahu Musa syukran panahnu nasumu. Artinya, ini adalah hari yang agung. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan di dalamnya Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk kesyukuran terhadap Allah dan kami pun berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum Yahudi mengikuti Nabi Musa salam dalam hal ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Nahnu aula bi Musa minkum. Kami, kaum muslimin, lebih berhak mengikuti Nabi Musa dibandingkan kalian, wahai kaum Yahudi yang telah merusak agamanya kau eh, Nabi Nabi Musa. Kemudian yang keempat keutamaan dari hari Ashura yaitu hari Ashura berpuasa di dalamnya awalnya wajib sebelum datang kewajiban berpuasa bulan Ramadhan Hari Ashura berpuasa di dalamnya awalnya sejarahnya wajib. Sebelum datang berpuasa wajibnya berpuasa bulan Ramadan. Setelah datang wajibnya puasa bulan Ramadan, puasa hari Asyura menjadi menjadi apa? Sunnah. Menunjukkan bagaimana puasa hari Asyura adalah eh, menunjukkan keutamaan hari Asyura. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Shama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyami, falamma furida Ramadan turik." Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan berpuasa. Dan ketika sudah diwajibkan puasa Ramadan, beliau meninggalkan puasa hari Asyura. Ini menunjukkan keutamaan hari Asyura ada penjelasan menarik dari Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang e, berpuasa pada hari Ashura dan sangat dianjurkannya berpuasa pada hari Ashura. Makanya saya tadi sengaja menyebutkan hari Selasa. Betul ya? Hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016. Itu kalau sesuai dengan tanggalan yang ada. Tapi dilihat nanti keputusan pemerintah. Lihat, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, yu'khadhu min majmu'il ahadith annahu kana wajiban li thubutil amri bi Diambil dari hadis-hadis yang banyak bahwa dulunya, dulunya bukan sekarang. Dulunya sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka dulunya puasa hari Asyura hukumnya wajib. Pertama disebabkan kenapa? Perintah untuk berpuasa dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Yang kedua, penekanan terhadap perintah tersebut. Yang ketiga, penekanan dengan panggilan dari Rasulullah SAW. Wahai kaum muslimin, berpuasalah. Panggilan dari Rasulullah SAW. Yang keempat, beliau memerintahkan untuk orang yang sudah makan di pagi hari, maka tetap menahan pada hari Ashura. Dulu seperti itu tuh. Ya, puasa hari Ashura sangat luar biasa. Makanya kita di zaman sekarang yang meskipun tidak wajib, tidak boleh ada yang mengatakan wajib, tetapi sangat-sangat apa? dianjurkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis-hadis yang lemah yang berkaitan dengan puasa bulan Allah Al-Muharram. Saya sebutkan sebagai pengetahuan. In kunta syahran ba'da Ramadan fasumil muharrama. Jika engkau ingin berpuasa sebulanan penuh setelah bulan Ramadan, berpuasalah pada, bulan Allah Al-Muharram. Fa innahu syahrullah fihi yaumun taballahu ala qaum wa yatubu ala qaumin akhar. Sesungguhnya dia bulan Allah. Di dalamnya Allah memberikan taubat kepada seluruh manusia. Dan Allah juga memberikan taubat kepada manusia-manusia yang lain, kaum yang lain. Ini hadis lemah. Hadis yang lain palsu, Man soma yauma Arafah kana kafaratu sittin. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, maka apa, eh, maka itu adalah penebus dosa 2 tahun. Wa man eh, kafaratu sanatain. Salah saja tadi. Ya. Penebus dosa 2 tahun. Wa man soma yawman minal Muharram falahu bikuli yaumin 30 yauman. Barang siapa yang berpuasa satu hari dari bulan Allah Al-Muharram, maka dia seperti berpuasa selama 30 hari. Ini hadisnya apa? Palsu. Tetapi para ikhwah, hadis palsu ini dia ada hadis sahihnya. Yaitu tadi, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama berpuasa pada eh, setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Menunjukkan nanti kalau sudah masuk bulan Allah Al-Muharram dianjurkan untuk memperbanyak apa? puasa di bulan Allah Al-Muharram. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah kita mengenal lebih mengenal hari Ashura, pengertiannya secara istilah syar'i, kemudian keutamaan-keutamaannya sudah kita sebutkan. Sekarang <clears throat> kita ingin mengenal faidah dari hari Ashura. Nah, itu poin selanjutnya faidah dari hari Ashura. Faedahnya adalah keyakinan seorang muslim untuk haram menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir lainnya. Faidah dari bulan hari Ashura adalah keyakinan seorang muslim adalah haram menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, dan orang-orang kafir lainnya. Oh Ustaz dari mana itu? Faedahnya dari mana? Kok ada hari Ashura ada permasalahan tasyabuh dengan kufar. Menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Faedahnya dari mana ini? Maka perhatikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Lama sama Rasulullah SAW yauma Ashura wa amara bisiyamih qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Ashura, nah, ini sunnah, ya. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu hari bukankah diagungkan kaum Yahudi dan Nasrani? Ah, di sini tumbuh benar-benar pengajaran Nabi di dalam sanubari para sahabat. Nabi Muhammad SAW meletakkan sebuah akidah, sebuah keyakinan bahwa tidak boleh menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir secara umum atau orang-orang musyrik secara umum. Makanya mereka protes kepada Rasulullah SAW. Innahu yaumun tu'azimul Yahud dan Nasrani. Wahai Rasulullah, bukankah itu hari diagak-agungkan oleh kaum Yahudi Nasrani? Kenapa kita ikut-ikutan? Nah, di sini menunjukkan faidah dari hari Ashura, yaitu keyakinan seorang muslim haram untuk apa? Tasyabuh. Tasyabuh itu artinya apa? Menyerupai orang-orang kafir. Yahudi, Nasrani atau yang semisalnya. Mendengar itu apa kata Rasulullah sallallahu Iza kana amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi' jika tahun depan insya Allah dengan izin Allah maka kita akan berpuasa pada hari kesembilan. Tetapi belum tahun depan beliau sudah apa? Meninggal duluan. Beliau meninggal tahun berapa? Eh, bulan apa? Rabiul awal. Ya, Rabiul awal. Berarti Muharram pada tahun ke-11 Hijriah beliau mengucapkan itu. Kata beliau kalau tahun depan Muharram tahun 12 Hijriah kita akan berpuasa tanggal 9. Disinilah para ulama mengatakan bahwa berpuasa pada hari Ashura ada beberapa tingkatan. Catat, Puasa hari Ashura ada beberapa tingkatan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dan juga disebutkan oleh Imam uh, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari. Tingkatan puasa hari Ashura. Pertama, berpuasa tanggal 9, 10, 11. 9, 10, 11 Yang kedua, berpuasa tanggal 9 dan 10. Yang ketiga, berpuasa hanya tanggal berapa? 10. Ini tingkatan-tingkatan puasa hari Ashura. Wallahu alam, saya pribadi lebih condong kepada pendapat bahwa berpuasa hari Ashura plus berpuasa hari sebelumnya. sembilan dan sepuluh. Puasa tanggal hari Ashura karena keutamaan hari Ashura. Puasa tanggal sembilan karena menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ah begitu. Bolehkah Ustadz mengambil tahapan atau tingkatan yang pertama? Maka jawabannya boleh. Akan tetapi memerlukan dalil. Wallahu alam belum ada dalil. Bolehkah berpuasa hanya apa tingkatan yang ketiga? Itu puasa hari apa? sepuluhnya saja, maka kita katakan boleh karena itu yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang paling utama tadi sembilan dan sepuluh. Tapi Ustadz saya ingin menyempurnakan puasa, memperbanyak puasa di bulan bulan Allah Al-Muharram kan boleh. Makanya saya puasa delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Maka silakan itu hak ente. Siapa yang larang? Loh, seutama-utama puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah berpuasa pada hari pada pada bulan Allah al Muharram. Maka ini amalan, ya. Dan orang-orang tua dulu seperti itu, Pak. Orang-orang tua di Banjar kalau bulan Allah al Muharram, bulan Ashura, mereka senantiasa banyak-banyak puasa. Ya, wallahu alam. Adapun hadis yang berbunyi lain baqitu la'amuranna bisiyamin yau bisiyami yaumin qablau au yaumin ba'da. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku akan benar-benar memerintahkan berpuasa sebelumnya dan berpuasa setelahnya. Ini hadis lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan mungkar karena bertentangan dengan hadis yang sahih. Maka wallahu alam saya lebih condong kepada pendapat yang paling kuat tahapan puasa Asyura puasa tanggal 9 dan 10. Kalau dia berpuasa tanggal 10 boleh karena mencontoh Rasulullah SAW. Kalau dia berpuasa sehari sebelumnya, sehari setelahnya berarti 9, 10, 11 maka wallahu alam belum ada dalil. Tetapi kalau dia mengatakan saya ingin memperbanyak puasa, boleh tidak? Boleh. Demikian begitu jawabannya ya. Wallahu alam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit sekarang saya berbicara tentang menyerupakan diri dengan kaum kafirin, kaum musyrikin. Ini akidah harus kita tanamkan. Pantang untuk goyah, harus telu, terus bertegak, kokoh. Saya haram menyamakan diri dengan kebiasaan atau agama atau perkara khusus kaum kafirin dan kaum musyrikin. Itu akidah seorang muslim. Ya. Lihat rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan yang sangat keras dari Syekhul Islam dan tegas. Hadis ini kata beliau menunjukkan kalau tidak ingin dikatakan orang yang menyerupakan diri dengan orang kafir itu kafir, maka berarti dia dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, dia adalah bagian dari kaum tersebut. Bagian berarti sama. Ya. Maka hati-hati perayaan-perayaan. Kemudian istilah-istilah. Ya. Happy birthday diganti dengan med milad. Sama aja. Nggak ada bedanya. Apa biar dengan med milad? met milad. Med. Ya kemudian menjadi islami? Enggak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adapun sebagian mengatakan Rasul SAW saja merayakan hari rayanya atau hari kelahirannya. Mana dalilnya? Enggak ada. Beliau hanya mengatakan bahwa kenapa berpuasa hari Senin? Karena itu hari kelahiranku. Apakah ada timbul perayaan? Enggak ada. Ya. Apalagi sampai nyup lilin. Ya dilempar intalu intalu apa? Intal, wah, kada nyaman menyambatnya. Padahal 38 tahun ulun kada sambat tuh. Intalu busuk. Ya? Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar. Hati-hati, itu perkataan tegas dan benar perkataannya. Kalau tidak ingin dikatakan orang yang menyerupakan diri dengan orang kafir adalah kafir, maka dia minimal dosa besar. Nih, itu satu. Yang kedua, perkara yang berkaitan dengan mm, menyerupakan diri dengan orang kafir terdapat penemuan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penemuannya adalah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, Perhatikan, mudah-mudahan ada saya di sini tulisannya. Ini di luar materi saya, ya, di luar yang sudah saya siapkan. Makanya harus dilihat. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengan hadis ini beliau menyebutkan sebuah penemuan. Nah, ini ada dia. Penemuannya apa? Kata beliau, Eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan Saya ingin membacakan perkataan beliau yang benar-benar merupakan penemuan ilmiah yang semestinya dengan perkataan ini orang tidak akan pernah lagi menyerupakan diri. Hari-hari khusus, hari ibu, hari tahun baru, hari Valentine days, hari kasih sayang, hari eh, apalah macam-macam ya yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Sebentar ya, Pak. Ya. Perhatikan, Inna Allah Ta'ala jabala bani Adam. Allah Subhanahu wa taala membuat sifat untuk Bani Adam. Balsairul sairul Bahkan setiap makhluk, seluruh makhluk, apa sifat yang dibuat? Alat tafa'ul baina syai'aini mutasyabihain. Yaitu untuk saling berinteraksi kalau seandainya sama. Ya, saya beri contoh misalkan Pak. Kita orang Banjar ke Jawa. Ya, itu meskipun di Banjar kita bercakut, tapi sudah sampai di Jawa jadi kawan. Kenapa? Karena sama-sama orang Banjar banjir. Ya, itu maksudnya yang disebutkan oleh beliau. Alat tafa'ul baina syai'aini al-mutasyabihain. Bahwa itu adalah tabiat yang Allah buat kepada manusia, bahkan kepada seluruh makhluk. Untuk saling berinteraksi antara dua sesuatu yang sama. Sama. Sama misalkan eh, kita kena, na'udzubillah, mungkin ke negeri kafir. Ya, Kemudian kita ketemu orang dari Papua, Muslim. Kita dari Banjar, ya. Ataupun dari Madura, kita dari Banjar. Yang biasanya kadang-kadang ber, bertengkar misalkan. Tapi ketika di negara kafir tersebut, kita jadi kawan dekat. Kenapa? Karena sama-sama muslim. Nah, kemudian beliau mengatakan, "Wa kullama kanatil musyabahatu akfar. Karena tafa'ulu fil akhlaqi wasifati atam. Ini bahayanya. Setiap kali persamaannya sama, maka sifat perbuatan akan semakin sama. Jadi Pak permasalahannya bukan hanya perkara memakai topi merah sinterklas, enggak. Permasalahannya bukan hanya sebatas memakai bendera-bendera orang-orang kafir atau perayaan-perayaan khusus orang-orang kafir. Tidak. Tetapi selama semakin banyak kesamaan, semakin sifatnya menjadi sah, sama. Ini bahayanya. Ini penemuan pertama. Bahaya tasyabuh dengan orang kafir. Meskipun hanya perkara wahir, perkara lahiriah, perkara hanya sebatas topi, perkara hanya sebatas pakaian, perkara hanya sebatas uh, apa pohon cemara, perkara hanya sebatas uh, memberikan selamat, tidak. Tetapi ketika semakin sama, maka semakin akhlak dan sifatnya pun sama. Sedangkan kita tidak boleh mengikuti sifat dan akhlaknya orang-orang ka, orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini yang pertama. Yang kedua, penemuan kedua menarik. Beliau mengatakan, Innal musyarakata fil haddi zahir turithu tanasuban wa tashakulan bainal musyabihata mutasyabihain yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal. Ini hampir sama. Sesungguhnya sama dalam perkara lahiriah, pakaiannya sama, warnanya sama, itu memberikan petunjuk ataupun menunjuki seseorang agar bersifat yang sama, ngomongnya sama, berakhlak yang sama. Jangan heran kalau seandainya ada orang yang memakai pakaian, ya misalkan pakaian tuan guru, ya meskipun dia orang paling bodoh, dia akan berbicara seperti tuan guru. Ya, gaya menoleh sudah beda. Assalamualaikum. Beda. Pakaiannya tuan guru. Ya, beda. Padahal dia tidak bodoh, nggak tahu apa-apa. begitu juga orang yang memakai pakaian tentara, meskipun kurus, kering, kremping, ya, tapi ketika memakai pakaian tentara sudah no. Sama ketika memakai pakaian atribut orang-orang kafir, Nah ini bahayanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Akan bersikap seperti kebiasaan mereka. Bebiniannya bisa dipegang, bisa dicium, bisa dipeluk oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dianggap biasa saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, beliau mengatakan Beliau mengatakan fal musyahabahatu wal musyakalatu fil umuri dhahirah tujibu musyabahatan wa musyakatatan fil umuril batilah. Nah ini bahaya. Kesamaan di dalam perkara lahiriah mengkonsekuensikan, artinya mengharuskan, melazimkan akan kesamaan di dalam perkara batiniah. Ini bahaya. Ya, bahaya. Kita yang bertauhid gara-gara sama pakaiannya ditakutkan nanti percaya kepada kesyirikan. Ini para ikhwah. Itu yang ketiga penemuannya. Yang keempat, beliau mengatakan Inna at-tashabbuha fil hadyi zahir turithul mahabbah. Sesungguhnya menyerupakan diri dalam perkara lahiriah memberikan warisan cinta kepada orang yang kita samai. Pak, kenapa sebagian murid mengikuti pakaian gurunya. Ya? Kenapa? Karena dia cinta. Kenapa para sahabat mengikuti pakaian gurunya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabat ketika melihat Rasulullah wasallam sholat, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan sendalnya. Para sahabat tanpa bertanya meletakkan sendalnya. Dan beliau Rasul SAW bisa melihat dari belakang. Kemudian kata Rasul SAW, kenapa kalian setelah selesai sholat tentunya, kenapa kalian melepaskan sendal kalian. Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang sangat enteng, mudah, nyaman. Ra'aina khala'ta na'alaika fakhala'na ni'alana. Kami melihat engkau melepas kedua sendalmu, maka kami pun melepas kedua sendal Sendal kami. Karena kenapa para sahabat seperti itu? Karena cinta kepada siapa? Rasulullah karena cinta. Nah, orang yang mengikuti satu dengan yang lainnya dalam perkara akhirnya akan menumbuhkan rasa cinta. Maka saya jamin, Pak, saya jamin yang sering menyerupakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan orang kafir, baik itu pakaian, baik itu adas istiadat, baik itu ucapan, istilah-istilah, perayaan-perayaan, saya jamin pasti ada tumbuh bibit-bibit cinta, kasih sayang kepada kekafiran dan kesyirikan. Pasti dia kurang untuk amar ma'ruf nahi mungkar terhadap orang kafir dan syirik tersebut. Makanya ada perkataan, ah biarlah mungkin Sidin bujur juga, jalannya aja beda. Ada tuh. Timbul dari apa? Menyerupakan diri dalam perkara lahir. Jadi perkaranya Pak bukan perkara yang enteng, bukan. Bukan hanya sebatas topi, bukan hanya sebatas ucapan happy birthday, bukan. Tetapi perkaranya perkara yang mentashabbaha biqaum fahuwa minum. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu selesai tentang lebih mengenal bulan Allah al eh, eh lebih mengenal hari Asyura. Taib, kita masuk kepada penyimpangan-penyimpangan pada hari Asyura. Ada dua penyimpangan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang pertama eh, ini disebutkan oleh eh, oleh eh, siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya bacakan perkataan beliau bahwasanya di dalam hari Asyura terjadi penyimpangan. Ya. Syekhul Islam mengatakan bahwa hari Ashura tercipta darinya dua penyimpangan. Yang pertama, hari Ashura dianggap sebagai hari kesedihan. Hari Ashura dianggap sebagai hari kesedihan. Atau dalam bahasa Arabnya, yaumu ma'tam. Ya, ini bahasa Arabnya saya dapati sekarang. Sara syaitan bisababi qatlil Husain yuhdithu linnasi bid'atain. Syaitan disebabkan terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu anhuma membuat untuk manusia dua bid'ah. Dan itu pada hari Ashura. Hari yang pertama eh, bid'ah yang pertama yaitu membuat hari Ashura sebagai hari kesedihan. Dan Bid'ah yang kedua membuat hari Ashura sebagai hari kegembiraan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kesedihan bagaimana? Mereka pada hari Ashura memakai pakaian hitam. Kemudian mengibarkan bendera hitam. Kemudian mereka mengkhususkan hari Ashura tanggal 10 bulan Muharram untuk meratapi kematian Hussein radhiyallahu an. Memukul dada, memukul pipi, melukai tubuh dengan rantai-rantai besi yang berpisau dan semisalnya. Kemudian berjalan di atas bara api Kenapa Pak? Berjalan di atas bah. Mungkin sebagian ikhwah terutama yang uh, yang yang biasa di sosial media. Kenapa orang-orang Syiah Rafidhah mereka merealisasikan kesedihan atas kematian Hussein setiap hari Ashura berjalan di atas bara api. Apa sebabnya? Tahu antum? Karena Hussein bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat beliau dikepung oleh e, pasukan dari namanya yang disuruh oleh Yazid bin Muawiyah, tapi bukan beliau yang memimpin. Maka Husain waktu itu berja, anhu berjalan di atas padang pasir yang panas. mereka ingin merasakan itu. Buatlah batu bara ataupun arang berjalan di atasnya. Kan tidak pintar sama sekali. Subhanallah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kebiasaan mereka juga para wanita tidak ada yang dandan hari Asyura karena hari kesedihan. Kemudian, mereka tidak makan daging pada hari Asyura. Mereka tidak memasak pada hari Asyura. Dan mereka senantiasa di hari Asyura di jalan-jalan berteriak, "Ya Hussein, ya Hussein." Dan inilah perbuatan kaum Rafidah. Disebut kaum Rafidah kenapa? Karena mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma wa ardhahuma wa akhzallah man sabbahuma wa qalahuma. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita kita ketahui bersama bahwasanya Seorang muslim ketika mendapati kesedihan, musibah, maka dia tidak boleh melakukan penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya terlalu sedih, terlalu meratap. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang memukul-mukul pipi tatkala mendapat musibah merobek baju tatkala mendapat musibah dan meraung-raung dengan seperti raungan kaum jahiliyah tatkala mendapat musibah. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang lain lagi, maka saya peringatkan yang melihat video ini dari kaum muslimin yang tertipu dengan makar Syiah Rafidhah bertaubatlah kepada Allah. Rasulmu berkata seperti ini dan saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya hanya ingin ma'uridu minhum illal islah. Aku tidak menginginkan dari mereka kecuali perbaikan. Lihat Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Pantaskah kita melakukan yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Kemudian perhatikan beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Abu eh, Abu Burdah bin Abi Musa radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anabari. Aku berlepas diri. Lihat para ikhwan. Yang tertipu dengan kaum syiar rafidah. Rasul SAW nanti di hari kiamat berlepas diri. Dari siapa? Mimman bari aminhu Rasulullah SAW. Afan. Kata Abu Musa al-Ashari, aku berlepas diri dari orang-orang yang Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka. Siapa yang Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka? Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang as-saliqah yaitu yang meraung-raung al haliqah menggundul rambutnya padahal perempuan wasyaqah merobek-robek bajunya. Lihat hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang meratapi kematian atau musibah, jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka dia akan diberdikan pada hari kiamat dan dalam keadaan memakai baju kurung dari cairan tembaga yang panas dan juga memakai baju penutup yang penuh dengan kudis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika mendapati dirinya sedih dengan kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terutama kematiannya tidak wajar. Kemudian kematiannya dipenggal dan eh, saya pernah punya judul kajian dulu lama. Judulnya uh, kematian Husain radhiyallahu anhu. Mungkin saat-saat nanti saya akan jelaskan bagaimana cerita tentang kematian Al Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Sehingga kita tidak dikubuli oleh orang-orang Syiah Rafidhah yang mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya sudah berpesan bahwa ketika orang dapat musibah dan ini pesan dalam musibah apapun, musibah lapar, rasa takut, kekurangan harta, kekurangan atau diwafatkan orang-orang yang dicintai, kekurangan makanan, maka tidak ada obat lain yang paling mujarab kecuali apa? Sabar. Tidak ada. Itu sudah nas. Tidak ada. Penyakitkah apakah? Tidak ada yang paling mujarab kecuali sabar. Sabarnya bagaimana? Menahan lisan, menahan perasaan, menahan anggota tubuh. Menahan lisan dari mengeluh-ngeluh, menuduh Allah tidak adil, menahan perasaan dari menggerutu dan menahan anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang mungkar. Kemudian para ikhwah, yang kedua penyimpangan pada hari Ashura adalah hari Ashura dianggap sebagai hari kegembiraan. Makanya mereka pada hari Ashura gembira. Perempuannya memakai make up celak, kemudian memakai pacar dan semisalnya. Ya, bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ada hadis palsu yang disebarkan oleh kaum yang gembira dengan kematian Al-Husain, mereka mengatakan, "Maniktahala yauma Asyura lam yarmut dzalikal 'am." Barang siapa yang memakai celak berdandan pada hari Asyura, maka pada tahun itu dia tidak akan terkena penyakit mata. Hadis yang palsu. Ya. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati Allah, mandi pada hari Asyura dianggap sebagai hari kegembiraan, makanya mereka mandi. Bahkan ada hadis palsu, man irtasala lam yamrad dzalikal am. Barang siapa yang mandi pada hari Asyura, maka tidak akan sakit setahunan penuh. Ini sayangnya, ini sayangnya kadang-kadang tersebar di tengah kaum muslimin. Padahal ini hadis disebarkan untuk apa? untuk bergembira atas kematian siapa? Al-Husain. Ini hati-hati. Ya, dan ini pemikiran kaum Khawarij, Nasibi. Yang mereka membenci para ahlul bait. Di antaranya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhumah. Kemudian para ikhwah, yang ketiga yang mereka lakukan pada kegembiraan di hari Ashura yaitu ikhtidab. Ikhtidab itu artinya adalah mengecat rambut. Rambut yang sudah beruban dicat. Ya. Karena mereka merasa gembira hari Asyura mereka anggap sebagai hari kegembiraan. Yang keempat, mereka menganggap hari Asyura adalah sebagai hari untuk bagi-bagi makanan. Dan disebut kadang-kadang sebagai hari anak yatim. Bagi-bagi makanan. Itu terjadi di tengah masyarakat umum. Maka hati-hati itu akidah rusak. Kenapa? Kita tidak membicarakan membagi makanan kepada anak yatim, itu pahala. Tetapi pengkhususannya hari Ashura ini yang bermasalah. Itu keyakinan kaum nasibi, kaum yang mencela ahlul bait, yang membenci Ali bin Abi Thalib dan keluarganya radhiyallahu anhu wa wa akhzallahu man sabbahu qala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada hadis palsu. Man wassa'a ala ahli yauma Asyura wassa'a alaihi sa'iras sana. Siapa yang melapangkan dan bagi-bagi duit kepada kerabatnya pada hari Asyura, Allah akan kayakan dia selama setahun. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sekarang Para ikhwah, poin yang terakhir. Apa yang poin terakhir? Sunnah yang disyariatkan pada hari Ashura. Taib. Saya akan bacakan sunnah yang disyariatkan pada hari Ashura berdasarkan beberapa hadis adalah berpuasa. Sangat dianjurkan untuk berpuasa pada hari Ashura. Dan sudah kita sebutkan hadis-hadisnya tadi. Dan juga sebagai tambahan pengetahuan bahwasanya kita dianjurkan untuk berpuasa pada tanggal 9 dari bulan Allah Al-Muharram sebagai bentuk apa? menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir ataupun Yahudi dan Nasrani. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buka sisi pertanyaan sekitar 15 menit. Nah, wallahu alam. Silahkan. Kasih mix. Nah, silahkan mas. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya Tentang kunci Dihapus Diampuninya dosa kecil Dengan menjauhi Dosa yang besar Maksudnya itu apakah Dosa yang besar di hadapan kita Yang sedang kita jalani Misalnya kita diajak teman mau ke tempat maksiat Apakah uh, Dengan kita menghindari itu dosa yang kecil misal kita nyuri buah jambu itu diampuni ataukah memang kita yang berada di sini semua di sini memang me memasukkan apa ya e, mindsetnya itu tempat yang begitu yang yang seperti tempat-tempat maksiat itu memang harus dijauhi. Paham saya. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah atas pertanyaannya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya hadisnya kita harus pahami dulu. Lihat hadis Rasul, sholat lima waktu. Ini misalkan kita sholat subuh ke sholat duhur. Akan menghapuskan dosa antara subuh dan zuhur. Sholat asar akan menghapuskan dosa antara zuhur dan asar. Sholat maghrib akan menghapuskan dosa antara asar dan maghrib. Sholat isya akan menghapuskan dosa antara maghrib dan isya. Sholat ish, subuh akan menghapuskan dosa antara Isya dan subuh terus seperti itu. Nah, ini penghapusan dosa yang dihapuskan dosa kecil. Cuma ada syaratnya. Syaratnya apa? Menjauhi tempat maksiat. Apa maksud men eh ah, bukan menjauhi tempat maksiat? Menjauhi dosa-dosa besar. Apa maksudnya menjauhi dosa besar? Tidak mengerjakannya. Bukan hanya sekedar menjauhi maksiat menjauhi tempatnya, tapi tidak mengerjakannya. Ya, tidak mengerjakan dosa besar, tidak mengerjakan zina, khomar, berjudi, kemudian membunuh, kemudian melakukan kesyirikan. Syarat penghapusan dosa dengan sholat-sholat tadi adalah menjauhi dosa besar. Contoh yang lain, Jumat kepada Jumat. Menghapuskan dosa antara dua Jumat ini tapi dengan syarat menjauhi dosa besar. Paham ya? Selesai ya? Nah, itu. Jadi bukan masalah tempat, Mas, tapi dosa besarnya yang kita jauhi. Tidak akan ada penghapusan dosa kecil tanpa menjauhi dosa besar. Ingat itu baik-baik. Tidak akan ada penghapusan dosa kecil tanpa menjauhi dosa besar. Allah. Nah, dan angkat tangan Mas. Ibu-ibu ada? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustaz Ahmad yang dirahmati Allah. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya orang yang melakukan pawai-pawai atau konvoy ketika datangnya bulan Al-Muharram Ustaz? Jazakallahu Iya menghor, uh, merayakan tahun baru Islam, apa hukumnya? Maka jawabannya tahun baru Islam ya diletakkan oleh pertama kalinya Umar bin Khattab sebagai bulan uh, saya ulangi Al-Muharram sebagai awal tahun baru Hijriah diletakkan oleh Umar bin Khattab dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada perayaan tahun baru Islam. Maka kita sebagai seorang Muslim menganggap bulan Muharram awal tahun dari tahun Komariah. Awal tahun dari bulan-bulan tahun Komariah. Sudah selesai. Adapun dirayakan, bahkan harus lebih hebat dibandingkan tahun baru Masehi. Enggak, tidak seperti itu. Ya, wallahu dan bukan berarti kita tidak merayakannya, bukan berarti kita tidak menghormati Islam. Tidak, memang tidak ada contohnya. Demikian, wallahu alam. Pertanyaan bolehkah melakukan mandi-mandi padusan sedang hamil? Maka jawabannya ini perbuatan bid'ah dan ditakutkan ada perasaan tatoyur ya ditakutkan ada perasaan tatayur merasa bernasib sial dengan bulan ketujuh bulan ke-8 makanya harus padusan atau mandi-mandi dan belum ada contohnya Khadijah radhiyallahu anha ketika hamil empat anak beliau Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab belum ada diceritakan Khadijah mandi-mandi. Wallahu alam. Apakah benar bila bepergian membawa nasi kuning atau lakatan membawa sial? Maka jawabannya bukan membawa sial, membawa kanyang. Ya, tidak benar keyakinan seperti itu. Dan itu termasuk tiarah merasa bernasib sial dengan nasi kuning dan lakatan. Apa dosa nasi kuning lawan lakatan? Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Altiyaratu syirk, altiyaratu syirik, altiyaratu syirik." Merasa bernasib sial karena sesuatu adalah kesyirikan. Beliau ulangi itu sebanyak tiga kali. Wallahu a'lam. Apa tanggapan kita terhadap kerabat atau kawan yang mengucapkan selamat hari lahir pada kita atau memberi kejutan atau hadiah pada kita? Maka nasihati ya nasihati bahwasanya hari kelahiran ini merayakannya belum dirayakan oleh Rasulullah Sallallahu Kalau seandainya itu baik, niscaya akan menjadi kebiasaan di tengah kaum muslimin. Nasihati dengan bahasa yang baik, dengan santun, ya, wallahu alam. Kemudian yang memberikan hadiah, Umar sudah diberikan hadiah. Kada berterima kasih, dimamaiha pulang aku. Siapa yang memamai? Ya, siapa yang dinasehati? Nasihat itu artinya apa? E, nasihat itu adalah e, fi'lul khair lil mansuhilah. Memberikan kebaikan kepada orang yang dinasehati itu namanya nasihat. Semestinya yang dinasehati itu berterima kasih. Apa hukumnya memandikan atau memotong jenggot dengan alasan memelihara atau merapikan jenggot? Memindikan atau memotong jenggot dengan alasan memelihara jenggot atau merapikan jenggot. E, jenggot yang paling rapi dan jenggot yang paling bagus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bersabda, arhul liha, panjangkan jenggot. Wa wa aufirul liha dan kumpulkan yang banyak jenggot. Ya, dan beliau jenggotnya panjang. Itu manusia yang paling paling mulia, paling bagus bentuk rupanya. Makanya Rasul SAW tidak pernah dicela dari sisi fisiklinya, nggak pernah. Ya, tidak pernah. Wallahu a'lam. Bagaimana tentang kebiasaan di bulan Muharram banyak orang-orang membuat bubur Asyura? Eh, kayak tadi. Nah, ya kalau. Nah. Dapat sudah ilmunya. Itu kebiasaan siapa? ditakutkan itu mengambil kebiasaan kaum nasibi yang membenci ahlul bait menganggap bahwa hari Asyura hari kesenangan makanya bagi-bagi makanan hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati Allah kadang-kadang kita diantari bubur Asyura bolehkah kita memakannya dan adakah dalil untuk kebiasaan seperti itu ambil makan Kenapa para ikhwah? Dia halal. Ya, kecuali jika ada maslahat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wapadah kada boleh tapi makan jua. Maka pada saat itu kita tidak menerima. Ya, wallahu alam. Memasak bubur Asyura ini sudah ada. Apakah ada keturunan Hasan dan keturunan Husain?